Artinya selama tidak kafir, maka yang menentukan perang atau tidak perang adalah penguasa. Artinya rakyat jelata tidak punya hak untuk menentukan peperangan. Tetapi tetap harus bersama penguasa selama dia muslim. Barran kana au fajira. Wa salatul jama'ati khalfahum jaizah dan salat berjamaah di belakang mereka sah. Diperbolehkan. Bahkan disuruh untuk mengadakan salat Jum'ah dan juga salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama para penguasa. Lihatlah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pendapat beliau tentang masalah jihad sama dengan pendapat para ulama. Kalau kita buka akidah tahawiyah, juga Imam Abu Ja'far Tahawi berkata, al-jihadu ma'udin ma'al imam. Sama. Kita buka juga syarah sunnah atau akidah salaf juga sama menyatakan bahwa jihad berlangsung bersama penguasa. Demikian pula haji, demikian pula Jum'ah wal idain. Demikian pula kalau kita buka kitab semua kitab-kitab usul ahli sunnah kitab yang membahas prinsip-prinsip ahli sunnah, niscaya mereka akan menyebutkan salah satu prinsipnya adalah kebersamaan bersama penguasa. Jadi yani kebersamaan bersama al-jamaah, jamaah kaum muslimin wa imamahum. Dan diberikan syarat-syaratnya oleh Nabi Allah wasallam, "Ma salah." Selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih muslim, Selama mereka masih muslim tidak halal darahnya dan kita berjalan bersama mereka dalam masalah-masalah yang membutuhkan kebersamaan. Seperti jihad, nggak mungkin bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri namanya bukan jihad, teror. Demikian pula salat Jumat, demikian pula berhari raya. Kalau sendirian berhari raya, ya bukan hari raya namanya. Hari raya itu kalau bersama-sama merayakan. Baru itu yang namanya Eid. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan As-sawma yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahin nas Yang namanya bulan puasa adalah ketika kaum muslimin bersama-sama berpuasa. Idul Fitri adalah ketika kaum muslimin bersama-sama berbuka dari bulan Ramadan berbuka maka itu yang namanya Idul Fitri yang namanya Idul Adha ketika kaum muslimin bersama-sama yudahi bersama-sama berkurban maka itu yang namanya Id sehingga kata para ulama makna hadis ini asama yawma yusumun nas al-fitru yawma yufturun nas wal adha yawma yudahin nas maknanya adalah hendaklah bersama-sama dengan kaum muslimin dan tidak mungkin akan terjadi kebersamaan kecuali dengan penguasa. Demikian pula al-jihad. Maka kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa awal jihad ma'adiyan ma'al imam. Aku berpendapat bahwa jihad harus bersama penguasa. Sehingga beliau tidak kemudian menindak dengan tindakan-tindakan fisik kecuali setelah penguasa mensetujui ketika penguasa memerintahkan maka berjalanlah jihad melawan orang-orang kafir dan juga melawan orang-orang musyrikin. Itu pun setelah dinasehati, setelah didakwahi, setelah diperingatkan untuk kembali, kembali, kembali. Sehingga yang tersisa adalah para mu'anidin Mu'anidin artinya orang-orang yang menolak dakwah, yang menolak tauhid, yang benar-benar telah tegak hujjah. Yang benar-benar telah tegak hujjah, baru kemudian bersama penguasanya memerangi mereka sehingga mereka berhenti dari kesyirikannya dan kembali pada tauhid. Kalau wal jihadu madin mundu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala wasallam ila an yuqatil akhir hadhihi ummah ad-dajjal. Kata beliau rahimahullah dan jihad itu terus berlangsung. Sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai nanti kaum muslimin yang terakhir akan melawan dajjal. Jihad terus menerus madin. Jadi tidak seperti pemahaman Syiah yang menyatakannya jihadnya adalah nunggu kalau muncul imam. Jihad tetap disyariatkan dan tetap berlangsung sejak diperintahkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti di akhir zaman ketika memerangi Dajjal. Hanya saja harus bersama penguasa, tidak boleh sendiri-sendiri. La yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin tidak dibatalkan oleh jahatnya orang atau penguasa yang jahat tidak pula dengan keadilannya orang yang adil artinya tidak bergantung kepada siapa penguasanya kalaupun penguasa itu fajir zalim koruptor atau orang yang naudzubillah mementingkan dirinya sendiri ketika dia memerintahkan satu perkara jihad. Walaupun dari satu sisi menguntungkan dia, tapi sisi lain sesuai dengan syariat. Yang diperanginya misalnya orang-orang kafir yang memberontak. Satu sisi mereka kafir, sisi lain mereka harbi, memerangi, dan mereka memerangi penguasa pula. Maka ketika diperintahkan perang, maka itu jihad yang syar'i. I. Itu jihad yang syar'i. Barakallahu fiikum. Qala wa ara wujub as-sam'i wa ta'ati li a'immatil muslimin. Dan aku berpendapat untuk tetap taat mendengar dan taat pada penguasa. Barrahum wa fajirahum. Apakah penguasa yang baik atau penguasa yang jelek? tetap untuk sabar mentaati penguasa pada perkara-perkara lainnya, perkara yang baik. Ini barakallahu fikum prinsip beliau. Berarti mereka-mereka yang menuduh bahwa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah pemberontak, dakwah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dakwah yang mengajarkan untuk menentang khalifah, menentang amir. Tidak ada sama sekali. Dan kalau dikatakan bahwa beliau memberontak, dari penguasa Turki itu adalah kebodohan. Karena Dir'iyah tidak di bawah kekuasaan Turki. Sama sekali. Daerah Esa ke sana yang dikatakan di bawah kekuasaan Turki itu pun dalam keadaan nggak diurus sama sekali oleh sultannya. Apalagi Dir'iyah yang berdiri sendiri sehingga bukan pemberontakan dalam keadaan beliau datang ke sana berdakwah, ternyata penguasa setempat, rajanya, maliknya, mendukung dakwah beliau. Dan kemudian belajar, menerima dakwah tauhid, menerima dakwah sunnah, dan kemudian menyatakan aku bersamamu, aku mendukung. Dan kemudian terjadilah, masya Allah, sebuah negara yang semakin sempurna, semakin sempurna, Daulah Islamiyah yang berbenderakan la ilaha illallah yang hukumnya adalah hukum Allah dan Rasulnya yang undang-undang dasarnya Al-Quran wa Sunnah dan sampai hari ini masih berdiri Daulat Tauhid Daulat Saudiyah kalau mereka mereka para hizbiyun, para teroris, mereka mereka yang menyatakan daulah Islam, daulah Islam, apakah mereka tidak berpikir kalau Allah sudah memberikan sebuah daulah Islamiyah, kenapa mereka tidak mendukung? Kenapa malah sebaliknya? Memusuhi, melecehkan, mengejeknya, mencercanya, bahkan mengkafirkan. Astagfirullah. Sebagaimana Muhammad Suruh yang menyatakan bahwa tauhidnya ada di gedung putih. Sedangkan para penyembah-penyembah tauhid adalah seluruh raja-raja Arab dari dikecualikan. Artinya termasuk Saudi. Seluruh raja-raja Arab adalah penyembah-penyembah tauhid yang ada di Gedung Putih. Dan yang ketiga, di bawahnya lagi adalah para ulamanya yang mereka hanya memberikan permintaan-permintaan para tauhid-tauhidnya. Kalau diminta halal mereka siap membawakan dalil untuk menghalalkan. Kalau diminta haram, mereka siap membawakan dalil untuk mengharamkan. Mereka pun. Astagfirullah. Ucapan Muhammad Surur dari Zainal Abidin. Yang mengaku ahli sunnah mengaku salah. Ternyata ucapannya kata, kata dia, togut itu bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah togut yang di gedung putih. Kemudian togut yang di bawahnya adalah para raja-raja Arab. Kemudian togut yang di bawahnya adalah para ulama. Astagfirullah. Terus apa yang mereka inginkan? Negara yang seperti apa? Sampai ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk membuat daulah Islamiyah yang muncul justru Daesh atau ISIS yang isinya membantai kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Oh itu negara Islam kalian. Oh itu negara Islam. Negara haus darah. Negara yang memusuhi kaum muslimin negara yang menantang dan mengancam kaum muslimin. Ini khudingan azakumullah ajib. <laughs> Apa yang sudah Allah berikan mereka tidak syukuri. Apa yang mereka angan-angankan mereka cari terus dalam keadaan mereka merasa mendapatkannya padahal sama sekali bukan sebuah negara Islam. Ini khudingan azakumullah keterbalikan cara berpikir mereka. Padahal alhamdulillah sudah disaksikan oleh sekian banyak para pengamat bahwa tidak ada sebuah negara yang lebih aman dari negara Saudi. Tidak ada. Masya Allah. Begitu adan dikumandangkan mereka semua ke masjid. Pasar itu ditinggalkan hanya ditutup dengan kain. Dagangannya. Alhamdulillah. Saking amannya. Oh, tapi kan terjadi begini, hitung. Yang terjadi kejelekan seperti itu di negaramu seberapa banyaknya? Berlipat-lipat kali. Kita tidak berkata bahwa semuanya bagus, ada sesuatu kekurangan-kekurangan, tapi tidakkah bercermin bahwa kekurangan itu di negara lain lebih banyak lagi? Kekurangan itu di negara lain lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah tauhid sehingga pengaruhnya sampai ke seluruh dunia sampai ke Indonesia terus diterangkan tauhid tauhid tauhid walaupun banyak yang mencerca dikatakan ini wahabi berbahaya wahabi berbahaya tapi tidak pernah bisa membuktikan bahayanya di mana di mana bahayanya dan sudah berapa korbannya Oh itu buktinya mereka membuat teror-teror. Itu kan wahabi. Salah. Salah besar. Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menentang mereka. Dan mengingatkan dengan kalimat bahwasanya aku berpendapat wajibnya taat pada penguasa muslim. Watta'ah li'a'immatil muslimin. Barrahum wa fajirahum orang baik atau orang yang jelek penguasanya tetap disuruh sabar mentaati peraturan-peraturannya. Selama peraturan itu baik, selama peraturan itu tidak ditentang atau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, taati. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jangan ditaati, tetapi kemudian jangan memberontak. Yang ini saya tidak mau. Itu bertentangan dengan agama saya. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan saya akan taat pada Allah dan Rasulnya. La ta'ata tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan adalah pada perkara yang baik. Alhamdulillah, peraturan-peraturan dari penguasa kita mengajarkan kebaikan-kebaikan. Peraturan-peraturan itu untuk keamanan, ketentraman, kemakmuran. Yang itu semua baik, Alhamdulillah. Apakah engkau disuruh untuk jangan salat? Apakah engkau disuruh untuk jangan puasa? Atau engkau disuruh untuk keluar dari Islam? Apakah dipaksa seperti zaman Imam Ahmad harus mengatakan bahwa Quran bukan ucapan Allah? Alhamdulillah tidak. Mudah-mudahan terus demikian. Maka kita bisa beragama dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara sunnah. Maka ikhwan azakumullah syukurilah. Syukurilah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur Allah akan tambah kenikmatannya. Tapi kalau kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Kadang-kadang kenikmatan itu ketika ada di hadapan mata nggak terasa. Tetapi ketika dicabut baru terasa. Waktu itu kita mendapat kenikmat, gak terasa. Ketika sudah berganti keadaan baru berpikir enak zaman Soeharto ya. ya. Nah, siapa yang kemudian demonstrasi besar-besaran? Kalian sendiri. Ini barakallahu fikum baru perbedaan sedikit masih hampir sama. Bisa dibayangkan kalau terjadi yang lebih dari itu. Tidak terasa kalau kenikmatan itu ada di depan kita, kita nggak terasa. Orang yang sehat nggak merasa itu nikmat kecuali kapan? Ketika sakit. Wah, kemarin sehat nikmatnya bukan main. Sekarang susah. Dan pula kenikmatan waktu kosong. Kapan terasanya? Ketika sibuk. Dikejar ini, dikejar itu, harus selesai, harus selesai, harus selesai. Ini akan diancam oleh bos, yang ini akan diancam oleh buruh, yang ini akan diancam oleh si fulan. Ini kalau tidak selesai, saya akan bangkrut. Baru ingat, kemarin itu saya kosong. Waktu dibuang-buang, sayang sekali. Setelah hilang waktu itu, baru dia merasa nikmatnya. Termasuk kenikmatan kita hidup di negara muslimin di negara kaum muslimin dengan penguasa muslim. Masya Allah, ketika kita hidup atau kita datang sebentar saja di negara kafir, mulai terasa betapa nikmatnya di Indonesia. Betapa nikmatnya di Indonesia. Kita waktu itu di Australia, sholat Jumat, didatangi intel, dilaporkan polisi. Kenapa? Aminnya terlalu keras. Padahal sudah tidak boleh pakai speaker. Azan nggak boleh di luar, nggak boleh suaranya terdengar, nggak boleh pakai toa, nggak boleh. <laughs> Maka dituruti semuanya, kecuali aminnya. Satu masjid amin semua, tetangga marah-marah. <laughs> Maka Intel tadi pasang rekaman di depan halaman masjid. <laughs> Diukur, kalau lebih dari sekian itu mengganggu kalau kurang tidak mengganggu. Ternyata tidak mengganggu. Tapi mereka komplain. Kenapa? Gak suka. Ini jam berapa? Asar apa belum asar? Gak tahu. Gak ada azan. Baru ingat nikmatnya di Indonesia. Di mana saja kamu berada, azan berkumandang. Di mana saja kamu berada, ada yang mengingatkan ini waktu asar, ini waktu isya, ini waktu subuh. Masya Allah, nikmah, azimah. Rasulullah SAW ketika memerangi satu kaum lam yughir tidak aghara alaihim tidak menyerang secara tiba-tiba kata Nabi tunggu sampai waktu fajar Idza sami'tumul muadzin kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan jangan diserang dianggap kaum muslimin tetapi kalau tidak terdengar azan perangi mereka jadi ukuran. Rasulullah SAW menjadikan adzan sebagai ukuran. Kalau kira-kira yang dihadapi negara Indonesia, bangsa Indonesia diperangi atau nggak diperangi? Enggak. Muslimin terdengar suara adzan di mana-mana. Alhamdulillah. Ini tidak disyukuri. Kalau tidak disyukuri, akibatnya naudzubillah. Lain kafartum inna bila syadid. Kalau kalian kufur nikmat, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu. Kembali kepada ucapan Syekh. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah juga berpendapat seperti para ulama yang lain untuk tetap sabar bersama penguasa, mentaati peraturan peraturannya, mentaati perintah-perintah mereka, sam'an wa ta'atan fil ma'ruf. Wa ara wujub as-sam'i wa ta'ah barrahum wa fajirahum malam ya'muru bima'asiyatillah. Selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Barang siapa yang memerintahkan pada maksiat, maka tidak ditaati pada perintah tersebut. Pada perintah-perintah lainnya tetap taat. Wa man waliyal khilafah wajtama'an alaihi nas wa bihi wa bisayfihi hatta sara khalifah wajabat ta'atuhu wa harumal khuruj alaihi. Barang siapa yang sudah memegang kepemimpinan, kekuasaan, dan manusia sudah berkumpul di bawah kepemimpinannya, dan masyarakat sudah ribo dengannya, dan dia orang yang menang dengan pedangnya, artinya orang yang memiliki kekuatan, kemenangan, hatta sara khalifah sehingga dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka wajib ditaati. Wajib ditaati. Wa harunal khuruj alaih. Kata beliau dan diharamkan memberontak kepadanya. Ma'akum fikum salat. Selama mereka masih menegakkan salat. Dilarang memberontak kepadanya. Ini pendapat beliau. Ini akidah yang diyakini oleh beliau usul min usuli ahli sunnah prinsip-prinsip yang merupakan prinsip-prinsip ahli sunnah tidak berbeda dengan para imam, para ulama, para masyayikh tidak berbeda. Wa Arab yang berikutnya dan aku berpendapat hajru ahli bidah aku berpendapat untuk menghajur, memboikot, meninggalkan, menjauhi ahlul bidah orang-orang yang menyimpang dengan ajaran-ajaran baru. Wa mubayanatuhum hatta yatubu dan memisahkan diri dari mereka sampai mereka mau bertaubat. Wa ahkum alaihi zahir dan aku menghukumi manusia dengan dohir-dohirnya. Kalau dohirnya baik ya baik. Batinnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahirnya sunni salafi, bahirnya seorang muslim ahli sunnah, maka kita perlakukan sebagai ahli sunnah. Urusan batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kalau bahirnya adalah orang yang memiliki pemahaman sesat, bersikap dengan sikap khawarij, syiah, dan sejenisnya, maka tentunya kita hukumi sebagaimana apa adanya. Yang zahir. Urusan batinnya mungkin dia terpaksa mungkin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sarairihim ilallah dan kita serahkan urusan rahasia hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berkata, rahimahullah, wa a'taqidu dan aku yakin anna kullu muhdatsatin fid din bid'ah Aku meyakini bahwa semua yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Tentunya itu mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Maka beliau berkata, aku meyakini apa yang diucapkan oleh Rasul bahwa setiap yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Wa ataqidu dan aku meyakini bahwa iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan Wa'tiqadun bil jannah. Dan aku meyakini bahwa yang namanya iman mencakup ucapan dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan dan keyakinan dengan hati. Iman mencakup tiga-tiganya. Ini juga keyakinan ahlu sunnah. Keyakinan seluruh para ulama secara ijma nggak ada perbedaan. Enggak ada yang menyelisihinya kecuali mubtadi' bar. Enggak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bidah wa dalalah. Apakah murjiah atau khawarij atau mu'tazilah. bin azakumullah. Kata beliau yazidu bitta'ah dan iman bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu juga etiqad ahlu sunnah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa iman bertambah dan berkurang. Yazid wa yankus. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa huwa bid'un wa sab'una sya'bah. Dan iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah persaksian la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendahnya adalah imal imatatul ada anit tariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Wah ini bakal mengganggu kaum muslimin, disingkirkan. Itu iman. Eh. Keyakinan atau amalan? Amalan. Eh. Berarti pengamalan pun termasuk iman. Kata Nabi iman bercabang-cabang ada 70 sekian cabang. Yang paling tingginya persaksian. La ilaha illallah. Persaksian dengan lisan, persaksian dengan jujur dari hatinya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu yang paling tinggi. Yang paling ringan, yang paling rendahnya dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan supaya kaum muslimin gak terganggu. Itu iman. Bisa dibayangkan. Kalau kaum muslimin semua berpegang dengan ini, kalau kaum muslimin semua berpikir bagaimana kaum muslimin tidak terganggu, bagaimana supaya kaum muslimin nggak terhalangi jalannya. Bagaimana kaum muslimin tidak sakit kakinya, singkirkan berbagai macam duri atau berbagai macam perkara yang akan membahayakan dari jalan atau pohonmu yang berduri sampai ke tengah jalan khawatir kena orang lewat atau motor lewat potong kalau seperti itu niscaya akan indah masyarakat Islam Sungguh mereka saling menjaga, saling mencintai, dan saling melindungi. Bagaimana supaya kaum muslimin yang lain tidak terganggu, tidak tersakiti. Bagaimana kaum muslimin yang lain supaya tidak mendapatkan sesuatu yang jelek. Rasulullah SAW mengajarkan kalau masuk ke pasar, kamu membawa senjata tajam, maka tutuplah dengan sarungmu. Jangan dihunuskan. Dan arahkan ke bawah, jangan ke arah kaum muslimin. Masya Allah. Cocok dengan adab-adab yang diajarkan oleh saudara-saudara kita ya. di angkatan kepolisian ataupun tentara ya. diajarkan bawa senjata ke bawah atau ke atas ya. tidak ke hadapan kaum muslimin bahaya ini diajarkan dalam Islam diajarkan dalam sunnah betapa indahnya betapa sempurnanya agama ini selalu mementingkan kaum muslimin keamanan kaum muslimin, menjaga mara bahaya dari kaum muslimin. Wa ara wujub al-amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah al-muhammadiyah at-tahirah. Dan aku berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan apa yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang suci. Disuruh diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan beliau menyatakan itu keyakinanku, wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah. Kata para ulama, makna perintah di sini adalah wajib Siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan apa yang dia bisa. Bisa dengan lisan dengan lisan, bisa dengan tangan dengan tangan, bisa dengan hati ya itulah kelemahan, tetapi tidak apa-apa. Berarti masih benci kepada kemungkaran itu. Meninggalkannya, menunjukkan kebenciannya, aku nggak suka. Dia pergi, meninggalkan orang yang berbuat maksiat tadi. Karena mau negur tidak berani, apalagi mau dengan tangan, dia bukan haknya. Maka dia pergi dengan ketidaksukaan. Itu cukup. Ini barakallahu fikum keyakinan seluruh ahlu sunnah, seluruh para ulama. Amar ma'ruf, nahi munkar. Fahadihi aqidatun wajib. Harartuha wa ana mustaqilul bal. Ditugli'u ala ma indi. Wallah ala ma naqulu wakil. Kata syekh, kata imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, inilah ringkasan akidah yang aku yakini. Aku tuliskan dalam keadaan aku mustaqil dalam keadaan aku betul-betul terbuka, tidak berdusta, tidak menutup-nutupi, aku menyampaikan apa adanya. Agar kalian lihat apa yang ada pada diriku. Apa yang ada di hatiku. Ini keyakinanku sangat jelas sekali apa yang digambarkan oleh beliau bahwa beliau mutabi bukan mubtadi' beliau hanya ngikut bukan mengada-adakan pemahaman baru beliau hanya ngikut salafnya ngikut para sahabat dan tabi'in ngikut para imam-imam ahlu sunnah mengikuti para ulama beliau pelajari beliau sampaikan sehingga dakwahnya mubarakah sehingga dakwahnya berkah dari mulai dia berdakwah di ihsan. Semakin banyak semakin banyak pengikutnya. Membuka kajian ta'lim, kitab ini, kitab ini, kitab tauhid, juga kitab fiqih. Diajarkan, tafsir diajarkan. Semakin banyak tulabul ilm berdatangan dari seluruh penjuru. Bukan hanya dari negaranya, tapi dari luar-luar negara datang. Untuk menimba ilmu dari beliau. Semakin terkenal nama beliau. Sampai kemudian Beliau berkata kepada penguasanya, perampok-perampok itu mengganggu kaum muslimin. Harusnya kalian tindak dengan tegas. Dinasehati penguasanya. Maka penguasa tadi menerima nasihatnya. Ditumpas itu para perampok-perampok. Maka daerah itu menjadi aman. Masyarakat gembira. Dan masyarakat tahu bahwa itu barakah dari nasihatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Semakin terkenal pula. Kata beliau, hukumi mereka. Dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini masih di Ihsa ya. Dan Esa di bawah daulah Utsmaniyah. Begitu sudah semakin indah tempat tersebut. Karena pimpinannya menerima nasihat masyarakat semakin tentram. Karena ada lagi penjahat-penjahat dan perampok-perampok. Sebagian mereka bertaubat, sebagian mereka dihukum. Kemudian juga kesyirikan sudah berkurang-berkurang. Ternyata yang tidak ridho dari pusatnya. Dari daulah Utsmaniyah. Menegurnya. Dan kemudian penguasa desa karena dia masih bawahan menyatakan aku tidak sanggup melindungimu lagi. Aku diperintahkan untuk membunuhmu. Oh Syekh, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya berpesan kepadamu cepat pergi dari sini. Sehingga aku bisa beralasan pada mereka bahwa engkau melarikan diri. Dijawab oleh Syekh. Dakwah ini dakwah Dakwah ini dakwah tauhid. Allah pasti akan membela. Allah pasti akan menolong. Jangan khawatir. Tidak. Aku tidak berani. Aku tidak berani menentang mereka. Silakan. Akhirnya terpaksa beliau berjalan. Berjalan kaki. Dari mulai sebelum subuh sampai malam hari. Ini suka dan duka dalam dakwah barakallahu fikum. belum meninggalkan tempat tersebut sampai ke Dera'iyah. Sampai Dera'iyah masyarakat sudah mendengar tentang Syekh. Mereka saling menceritakan bahwa Syekh sekarang ada di sini. Sampai kemudian beritanya nyampe kepada penguasa dari istrinya ke istrinya. Maka istrinya penguasa menyatakan, wahai suamiku, dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang barokah. Lihat, bagaimana di sana ketika ditegakkan dakwah tauhid, negerinya menjadi aman, menjadi makmur, jadi baik. Cepat, engkau datangi mereka. Aku akan temui. Apakah aku panggil atau aku datangi? Kata istrinya, jangan. Kamu datangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi maka rajanya yang datang. Raja Dar'iyah. Dan ini tidak di bawah Daulah Utsmaniyah. Maaf. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Maka terjadilah apa yang terjadi semakin barokah, semakin barokah, semakin barokah dan terus dalam keadaan tegak. Bismillahirrahmanirrahim wa inayatihi wa quwwatih tetap tegak sampai hari ini. Benderanya tetap berkibar la ilaha illallah. Alhamdulillah ya. ini barakah dari dakwah beliau dan juga barakahnya menyebar ke sana kemari. Tidak ada satu orang pun mendapatkan ilmu kecuali mengenyam dari sana. Hampir-hampir seluruh Orang yang diulamakan atau dianggap sebagai kiai pernah mengenyam belajar di sana menimba ilmunya. Masya Allah. Ini khonidina azakumullah. Sedikit yang bisa kita sampaikan tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yang barokahnya sangat banyak. Tersebarnya akidah salaf di seluruh penjuru dunia. Tegaknya berbagai macam semangat ilmu dengan majelis-majelis ilmu sampai madrasah-madrasah sampai kampus-kampus yang diajarkan di sana ilmu-ilmu agama juga dimulai dengan barakah dakwahnya Syekh. Demikian pula meluasnya pengaruh positif pada kaum muslimin di seluruh dunia. Ikut semangat. Di sana terjadi kebangkitan di mana-mana negara-negara yang mendengarnya ikut bangkit kaum muslimin untuk menggali agamanya. Sampai Presiden pertama, Soekarno, dalam bukunya di bawah bendera revolusi, menyebutkan tentang dakwah Wahabi. Dikatakan bahwa dakwah pemurnian, dakwah yang tidak diketahui kecuali membersihkan agama dari penyimpangan dan kesesatan. Tahu. Dan disampaikan, diucapkan, dan ditulis. Hitam di atas putih. Sampai hari ini bisa dibaca. Dipuji dakwahnya oleh Soekarno dan juga muncul sekian gerakan-gerakan Islam di Mesir, di Malaysia, di Indonesia. Enak, masya Allah. Juga semangat pembaharuan dan termasuk pengaruh beliau yang bagus adalah semangat untuk berjihad melawan penjajah. Ketika Inggris tidak puas dengan Turki karena Inggris menunggangi Turki e, khilafah Turki datang sendiri dengan pasukannya oh itu bukan di bawah kaki kalau gitu kami akan datang mereka ketakutan orang-orang di Saudi ya, sana aku melihat banyak burung-burung besi mereka lapor kerajanya Aku melihat banyak burung-burung besi di langit. Orang Badui <laughs> dijawab dengan akidah. Ya. Aina Allah? Di mana Allah? Kata mereka, sama di ketinggiannya. Tinggi mana dengan burung-burung besi itu? Allah alimul a'la. Dijawab oleh orang Badui tadi. Allah lebih tinggi, Allah maha tinggi. Kalau begitu, kenapa nggak berdoa pada Allah? Nah, engkau betul katanya. Berdoa pada Allah Ta'ala. Dia kocok ya senjatanya senjatanya masih masih yang pakai itu dikocok pakai mesiu terus tembak ya Allah aku berdoa kepadamu dan meminta kepadamu wa maromaita ramaita dan engkau berkata wa maromaita ramaita walakin Allah rama engkau berkata bahwa tidak engkau melempar ketika melempar maka aku berharap engkaulah yang mengarahkannya pada mereka ya Rabb salah satunya ada yang kena Bismillah ta'ala. Setelah satu jatuh, pikir mereka berarti punya anti pesawat. Mundur semua. Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah adalah Saudi. Iya kan? Yaman pernah dijajah. Kalian pernah dijajah 350 tahun. Paling lama kayaknya itu di seluruh dunia. Tetapi Saudi tidak pernah dijajah. Sehingga mental-mental mereka, mental-mental orang merdeka. Itu semua barakah dari dakwah tauhid. Maka semangatlah untuk berdakwah kepada tauhid. Semoga Allah berikan barakah kepada kita, kepada kaum muslimin dan kepada negara Indonesia. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman Ada beberapa pertanyaan. Ustaz ada yang berpendapat orang-orang yang sudah ditahdir dinyatakan menyimpang masih termasuk ahlu sunnah. Apa benar hal tersebut? Yang mana? Syiah sudah ditahdir, apakah masih ahlu sunnah? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, liberalisme, semuanya ditahdir, diperingatkan dari bahaya mereka. Apakah mereka masih ahlu sunnah? Nggak jelas pertanyaannya. Siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah hizbiyun, sururiyun, Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Muhammad bin Hadi sudah menjawab bahwa mereka haula suriyun laisu ahli sunnah mereka bukan ahlus sunnah karena mereka memiliki pemikiran bid'ah dan mereka membelanya mati-matian pemikiran bid'ah itu maka mereka bukan ahlus sunnah kalau sururi yang dimaksud hizbi Kenapa? Tapi kalau itu, itu tuh, yang di sana itu, yang masih satu putul dengan kita bagaimana? Ahli bidah atau bukan? Atau ahli sunnah atau bukan? Kalau pertanyaan rinci seperti itu, pertanyaan yang mengandung syubhat. Kalau dikatakan iya masih ahli sunnah, kemudian hilang tahdirnya masyaikh. Kalau dikatakan bukan ahli sunnah, kita terlalu gegabah menyatakan seperti itu. Sehingga Jangan dijawab kecuali fatwa dan tahdir syekh. Kata syekh, dia la'ab, makir, dia begini. Berarti, jangan pakai berarti-berarti. Itu kata syekh seperti itu. Maka hati-hatilah. Selesai. Karena kita menghindari seseorang, tidak hanya kalau dia mencari Allah. Tidak hanya kalau dia ahli bid'ah. Ada seorang ahli sunnah, tetapi ucapannya jelek, perangainya jelek, sering berdosa dan berkhianat, ditahdir atau tidak ditahdir? Oleh kita maksudnya pribadi. Ah, saya nggak suka sama dia. Takut. Dia begini, dia begitu. Wajar tuh. Dan ini diketahui oleh para ulama berkaitan dengan dakwah. Berkaitan dengan pribadi saja kita menjauh. Walaupun masih ahlu sunnah. Ya memang ahlu sunnah sih. Tapi saya takut dengan mulutnya. Dia begini, dia begini, dia begini. Itu wajar menjauhi orang yang seperti itu. Apalagi kalau perkaranya bukan masalah dunia, perkaranya masalah agama. Bermain-main dalam agama, sebentar begini, sebentar begitu. Ya talawun, mutalawun. Ah, fikum. Bagaimana hukum meletakkan tas atau jaket di hadapan saf orang yang salat? dikhawatirkan mengganggu orang yang sholat. Orang yang sholat melihat tasmu, melihat jaketmu, wah ini kayaknya tas terkenal nih. Oh ini tas, ah, oh jaketnya bagus sekali. Ini jaket beli di mana ya? Saya pengen Allahu Akbar. Loh, sudah ruku saya belum baca Al-Fatihah. Masih mikirin tas. Dan ini pernah terjadi di zaman Imam Malik rahimahullah. Imam Malik sholat Padahal yang tamunya ini syekh, alim. Bukan orang sembarangan. Letakkan jaket di depan dan sholat. Selesai sholat, Assalamualaikum. Memalik melihat perkara ini. Siapa keamanan di sini? Tolong tangkap pemilik jaket ini dan kasih pelajaran. Ditakzir. Kaget mereka. Wahai imam, itu jaketnya fulan tamu kita yang mulia gitu. Hah? Engkau meletakkan jaket di sini, sungguh demi Allah, ini kebidahan pertama yang aku lihat selama aku hidup di sini. Ini selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah terjadi yang kayak gitu. Baru terjadi pertama kali. Sehingga dikatakan bid'ah. Kita tidak mengatakan bahwa itu haram. Makruh sebagaimana makruhnya segala yang mengganggu salat. Bukan hanya jaket, bukan hanya tas. Termasuk corak-corak termasuk baju yang Allah salah memakai baju bercorak kemudian terganggu kembalikan baju ini kepada Abi Jahal wahat ambijaniyatih dan minta gantinya dari ambijaniyahnya dia ambijaniyah itu pakaian yang lebih rendah lebih kasar lebih murah ini lebih bagus tapi kata Nabi alhatni anifan Ansalati ini menggangguku ketika salat sehingga barakallahu fikum hanya saja Imam Malik ketika itu melihat karena itu pertama kali sehingga dikatakan dengan ahdah, dikatakan dengan muhdah, perkara yang baru terjadi di sini. Bukan berarti bid'ah haram, kalau bid'ah yang dolalah, bukan itu yang dimaksud. Wallahu taala alam itu yang saya pahami. Perlukah kita mengulangi salat ketika mendapati imam yang bacaannya cepat sekali? Bacaan surat maupun bacaan ruku dalam salat. Kalau tidak sempat membaca bacaan yang paling ringan saja nggak sempat, maka tidak sah. Harus diulangi. Karena tumak ninah adalah ruknun min arkanis salat. Tumak ninah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Tanpa rukun salat tidak sah salatnya. Dalilnya adalah al-jahil bi salati. Hadis al-jahil bi salati. Hadis tentang seorang yang bodoh tentang salatnya, dia salat datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Setelah salat lagi yang kedua, kembali kepada Nabi. Nabi suruh kembali lagi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Kembali lagi salat. Yang ketiga kali, Nabi menyatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Sahabat tadi menyatakan ya Rasulullah, ma ofsin Aku tidak bisa kecuali yang ini. Artinya aku tidak bisa lebih baik lagi. Ajari aku. Maka diajar oleh Nabi. Ida kuntum ila shalah. Kalau engkau berdiri untuk salat, fakabir, wakra, Bacalah Al-Fatihah. Thumarka hatta tatma'inna raki'an. Thumma rfa' hatta inna qa'iman. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Diulang-ulang kalimat hatta tatma'inna, hatta tatma'inna. Maknanya hingga engkau berdiri dengan tumak Kemudian ruku sampai tumak Kemudian bangkit sampai tumak berdiri. Kemudian sujud sampai tumak sujud. Dan duduk dari atau duduk dari sujud sampai kau tumak duduk. Kemudian sujud kembali ila akhirih. Semuanya dikatakan hatta tatma'inna. Sehingga kata parahan orang tadi yang disuruh untuk diulangi sholatnya adalah tidak adanya tumak ninah. Baru kemudian dibahas tumak ninah itu apa. Apakah tumak ninah itu harus panjang? Apakah tumak ninah itu harus merem? <laughs> Bukan. Tumak ninah kata para ulama adalah berdiri sejenak untuk membaca bacaan yang teringan sekalipun. Kalau sujud misalnya yang teringannya, subhanallah bila sekali saja cukup. Sudah cukup itu. Demikian pula ketika ruku. Subhanallah azim sekali saja cukup. Kalau sekali saja tidak sempat, maka itu tidak tumak nina. Kalau berdiri, Al-Fatihah. Kalau sempat Al-Fatihah, sudah cukup. Tumak nina. Kalau Al-Fatihah saja nggak sempat, berarti tidak tumak nina. Jadi, tumak nina adalah berdiam sejenak untuk membaca bacaan yang paling ringan. Kalau itu cukup, berarti ada tumak nina. Kalau itu tidak cukup, nggak ada temanina. Ya. Seperti orang yang sholat seperti ular. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu sama sekali tidak sah sholatnya. Karena nggak ada nina. Ya. Nah, bagaimana sudah rakaat dalam waktu dua menit? Ini barakallahu fikum tidak tumak nina. Kalau saya sempat kok bacanya yang paling ringan. Kayak apa cara bacanya? Kok bisa? Ini khulilin azakum berarti memang kehebatan luar biasa. Kalau bisa baca secepat itu. Ini barakallahu fikum. Tinggal kita lihat yang tadi kamu ceritakan yang seperti apa. Kalau engkau sempat membaca, walaupun hanya Al-Fatihah, belum sempat baca yang lain, maka itu sah. Nggak perlu diulang. Tetapi kalau Al-Fatihah saja tidak cukup, Subhanallah sekali saja tidak cukup, maka tidak sah. Kamu sholat sendiri. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus barak. Masya Allah. Ini satu kitab khusus. Nah, judulnya Al-Wala wal Bara. Nah, Syekh Salah Fauzan punya kitab Al-Wala wal Bara. Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya Al-Wala wal Bara. Beberapa ulama menulis kitab Al-Wala wal Bara'ah. Enam, ini terlalu panjang pembahasannya. Yang jelas intinya berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Berlepas diri dari musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh-musuh orang mukmin. Selesai. Ya. Kapan kelompok itu bisa disebut sebagai ahlul bid'ah? Kalau dia melakukan kebid'ahan dan membela kebid'ahan. Bukan hanya melakukan, melakukannya dan membelanya. Walaupun ditegur dengan sekian banyak dalil, dia akan bantah semuanya untuk membela kebid'ahannya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Kalau orang melakukan bid'ah, kemudian ketika ditegur, dia terima, maka dia bukan ahlul bid'ah. Berarti kapan diketahui? Setelah ditegakkannya hujah, baru diketahui. Ditegakkan hujah, ada yang menerima, oh itu ternyata nggak nggak ada ajarannya, nggak ada. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis itu waif, hadis itu palsu, demikian demikian. Saya kira sahih. Kalau gitu dia berhentikan kebidahannya, maka dia bukan ahlul bidah. Tetapi kalau ketika ditegur dengan hujah-hujah, pokoknya ini yang saya yakini apa Ya, itu ahlul bidah. Ya. Baik, bedakanlah ya, antara keduanya. Yang menolak sunnah dan membela kebid'ahannya itulah ahlul bid'ah. Tetapi mereka-mereka yang mengerjakan kebid'ahan tetapi dalam keadaan dia mengira itu hak belum ada yang menegakkan hujah padanya maka dia bukan ahlul bid'ah. Seperti para imam-imam ahlus sunnah yang menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala qadimun bila tidak Allah itu qadim tanpa permulaan. Dia niatkan al-awwal tapi pakai istilah qadim. Kata para ulama yang mengkritiknya bahwa ini sifat-sifat bid'ah. Allah tidak memiliki sifat qadim. La fil Quran wa la fil sunnah. Enggak pernah menerangkan dirinya dengan sifat qadim. Maka ini sifat bid'ah. Tapi apakah Abu Ja'far Tahawi ahlul bid'ah? Tidak. Ahlul sunnah. Ini lihat, Yang ini disebut zallah, zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Tetapi kalau dia berpendapat seperti itu kemudian diingatkan pokoknya ini saya yakin berarti ahlul hawa, sahibu hawa. Bolehkah seorang baik akhwat ataupun ikhwah seorang tua mengundurkan diri dan menolak untuk menikah tatkala ada yang datang melamarnya dengan alasan belajar atau dengan alasan trauma. Trauma apa ya? Dan alasan-alasan yang lainnya dalam keadaan orang tersebut sudah saatnya untuk menikah. Ini disebutkan tiga, ikhwah, akhwat, atau orang tua. Jawabnya susah, sebab hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Adapun kalau perempuan dia tidak menentukan. Kalau perawan ya. Maka dia tidak ditanya cocok atau tidak cocok mau atau, eh, mau, mau atau tidak mau masalah cocok ditanya ini bukan hak dia tetapi hak walinya laki-laki kalau dia tidak mau menikah karena menunda karena ingin belajar ya terserah sebab dia bisa menikah kapan saja dia nggak mau sekarang, mungkin tahun depan. Nggak mau tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Ya terserah dia. Ya. Tetapi yang terancam adalah orang tua. Ketika dikatakan oleh Nabi, "Idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang orang-orang baik melamar anakmu, wahai orang tua, wahai wali-wali, maka nikahkanlah anakmu dengan orang baik tadi. Karena kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Kepada siapa ini? Kepada wali-wali para wanita. Wanitanya sudah senang dilamar, tiba-tiba orang tuanya nolak. Nah, ini bahaya. Ini ada ancamannya Di Rasulullah SAW. Idza ja'akum man dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepadamu laki-laki yang baik-baik, dikenal agamanya, dikenal akhlaknya. Baik. <laughs> Fazawwiju, maka nikahkanlah anakmu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wasadun kabir. Jangan alasan kuliah, jangan alasan uh, mau ini mau itu. Alhamdulillah, Beberapa banyak orang yang menolak laki-laki yang baik-baik dengan alasan kuliah, kuliah, kuliah. Ujung-ujungnya nggak nikah sama dosennya, nggak nikah pula sama orang lain. Nggak dapat apa-apa. Jadi perawan tua. Kenapa? Karena wanita ada apa masa berlakunya bagaimana? Ini mohon maaf. Ada masa nih. ketika masih umur 16, 17, Masya Allah itu biasanya wanita menanyakan siapa dia. Ya. Tapi kalau sudah 20, oh pertama siapa saya? Siapa saya? Masih agak sombong, masih muda. Tapi ketika sudah 20, sudah mulai nurun. Siapa dia? Sudah 25 ke atas, siapa saja. Ya. Kalau 30 ke atas, ya maaf saya ingin cari yang lebih muda, kan begitu. Para calon-calon yang menikah. Sehingga jangan dipikirkan perkara-perkara yang tidak harus bagi wanita. Tidak harus. Apakah dia jadi dokter, jadi insinyur, jadi... Nggak harus itu sesuatu yang tidak wajib. Tetapi ancaman tadi penting. Wahai para orang tua, kalau tidak cepat dinikahkan jadi fitnah. Ternyata dinikahkan di rumah tidak mau alasannya kuliah, ternyata pacaran di kuliah. Nikah siri bersama orang yang nggak jelas. Ah, fitnah. Kenapa? Tadi orang-orang baik melamar kamu tolak. Sekarang lihat, jadinya fitnah. Ini banyak terjadi. Mending kalau nikah, walaupun sirri. Walaupun orang tua nggak dianggap sama sekali. Kalau ternyata zina. Kalau ternyata pergaulan bebas di kampusnya. Allah Ta'ala alam. Perempuan. Perempuan di perantauan. Siapa yang mengawasinya, siapa yang melindunginya. Siapa yang menjaganya? dah ada. Nah Na'udzubillah min dzalik jangan sampai terjadi. Apakah salah jika Anda memperingatkan seseorang yang baru mengenal dakwah salaf dari bahaya kesesatan khawarij dan wahda islamiyah? Justru orang-orang yang baru itulah yang harus ya, kamu nasihati dia. Karena dia nggak tahu apa-apa. Dikira semua sama. Maka dikasih paling tidak yang global saja. Bahwasanya khawarij itu sesat. Khawarij itu tidak sesuai dengan agama Allah, tidak sesuai dengan sunnah. Cukup. Bahwa mereka itu hizbi. Apa itu hizbi? Nanti saya ajarkan. Apa itu hizbi? Kemudian Justru orang-orang awam ini yang butuh memerlukan peringatan-peringatan mana yang bahaya, mana yang tidak. Kalau orang yang berilmu mungkin paham. Oh ini jelek, ini baik. Tapi orang awam, orang yang baru, nggak akan paham. Tenang. Sehingga walaupun dengan global-global yang jelas cukup. Afwan apa nama kitab yang Ustadz bahas sekarang? Tawanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya Kitab min A'lamil Mujaddidin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Taimiyah dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Min A'lam al-mujaddidin, dari tokoh-tokoh para mujaddid. Dari Imam Ahmad, Imam Ibn Taimiyah, dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan penulis Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Udhu Hay'ah Kibar Ulama. Nah. Bagaimana cara bersikap kepada seorang yang ditahdir oleh asatidah? Ikhwah itu masih bagian dari keluarga. Khonifidin ditahdir itu artinya diperingatkan dari bahaya pemikirannya. Sehingga paling tidak, paling tidak, jangan engkau dengarkan syubhat-syubhatnya. Kalau dia berbicara tentang agama, itulah, eh, cara lain saja. Eh. Artinya karena khawatir termakan syubhatnya. Nah, kalau terpaksa bertemu karena keluarga, ya sudah bertemu. Tetapi tidak berbicara masalah-masalah yang seperti itu. Maaf. Saya sudah tahu kamu. Lu bicara lain saja. Nah. Syukran jazakumullah khair. Masih kurang tiga lagi. Mohon maaf. Tidak dijawab. Karena sudah terlalu lama. Jazakumullah khairan. Wal'afu minkum. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته